Kitab ini ditulis oleh Syekhah Ummu Abdullah bintu Syekh Mukbil bin Hadi al Salah seorang atau salah satu putri dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Salah satu karya yang sering dikaji adalah yang berjudul eh, yang biasa dikaji Mu'abillah. Kita apa? dah lupa lagi. Insyaallah kitab ini akan kita baca dalam kesempatan kita kali ini. Pembahasan tentang mar'atus salihah sifat-sifatnya dan ciri serta pengaruh yang akan diharapkan dilahirkan dari seorang wanita yang salihah ditulis oleh beliau dalam kitab satu ini. Beliau ini saya ingat kitab yang biasa dibahas Nasihati lin nisa. Beliau nulis kitab Nasihati nasihatku bagi wanita. Ini terjemahan ke edisi Indonesia. Beliau juga menulis kitab yang lainnya berjudul Sifatul Mar'atus Salihah. Sifatnya orang uh, seorang wanita yang salihah. Kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu tentang definisi saleh. Definisi saleh. Seperti apakah orang yang dikatakan saleh? Dan tentunya masuk padanya pula salihah. Kalau saleh seorang laki-laki yang saleh. Kalau salihah seorang wanita yang salihah. Kalau salihin, as-salihun atau as-salihin adalah kaum laki-laki yang saleh ataupun as-salihat ini para wanita-wanita yang salihah disebutkan kalimat as-salah secara bahasa naqidul fasad as-salahu secara artinya secara bahasa adalah baik lawan kata buruk atau jelek ini as warajulun salihun fi nafsihi muslihun fi amalihi wa umurihi seorang yang saleh maka akan baik pada dirinya dan akan baik pula pada peringai perbuatan dia. Ini yang namanya saleh. Ya. sehingga orang yang saleh ikhwan adalah seorang yang diwujudkan secara nyata pada diri dia dan secara nyata pada amalia terhadap kaitannya dengan orang lain. Barulah orang itu dikatakan orang yang soleh. Sehingga tidaklah soleh itu hanya sekedar bagian hati saja. Artinya main kok, tapi perbuatannya jelek, itu tidak mungkin terjadi. Demikian pula dengan wanita yang salihah. Wanita yang salihah itu adalah seorang wanita yang dia salihah fi nafsiha pada diri dia, akidah dia, ya, tutur kata dia, perbuatan dia, anggota tubuh dia, dia dengan Allah Azza wa Jal baik demikian pula dia salihah dengan pihak yang lainnya di luar dari dia sehingga ur urusan dia semuanya adalah baik ini dikatakan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad dalam kitab lain. wa qala Al-Qadi Iyad Al-Imam Qadi'iyad, al imam Qadi'iyad." mendefinisikan pengertian tentang saleh. Demikian pula dengan salihah. Dalam kitab Masyarukul Anwar disebutkan ucapannya beliau, Ar-rajulu salihu seorang laki-laki yang saleh adalah al-qaimu bima yalzimuhu min huquqi rabbih wa ibadatihi. Kata beliau, Orang yang soleh itu adalah orang yang menjalani hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Hak-hak Allah, yakni peribadatan kepadanya. Termasuk dari hak-hak Allah adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Sehingga setiap kita mentati perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mentati Allah Azza wa Jal, bentuk mentati Allah dengan mencontoh Nabi alaihi salatu bentuk ketatan kepada Allah dengan kita berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Jangan merusak di muka bumi ini, semakin kita menjalankan perintah Allah Azza wa Jal, itu adalah rajulun saleh, orang yang saleh. Seorang wanita setiap dia memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jal, mentaatinya, termasuk di antara ketaatan kepada Allah Azza wa Jal adalah perintah untuk para wanita mentaati suaminya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Para wanita mentati para suaminya, memperhatikan anak-anaknya, tanggung jawab dalam merawat rumah tangganya. Maka ketatan seorang wanita kepada suami, seorang wanita mendidik anak-anaknya, menjaga kebersihan mereka, merawat mereka, menjaga kebersihan rumah tangganya, rumah suaminya, Begitu itu semuanya adalah bentuk kesalihannya dia. Karena dia melakukan itu atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita itu disebut dengan wanita yang salihah. Bisa dipahami hadirin? Dia sendiri memperhatikan solat-solatnya, memperhatikan hak-hak Allah yang ada pada dia berkaitan dengan puasanya, berkaitan dengan zakatnya, berkaitan dengan berbagai macam. Maka dialah disebut sebagai laki-laki dan wanita yang salih dan salihah. Qala Imam Nawawi berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Tahriru Al-Fadhi Tanbih sebutkan dalam halaman yang ke-71 ucapan al-Imam Ishaq Az-Zujaj. Qala Abu Ishaq Az-Zujaj wa sahib al-Muwatta' salih huwa al-qa'imu bima alayhi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Al-Imam Abu Ishaq mendefinisikan orang itu dikatakan saleh dan dikatakan salihah apabila dia melakukan hak-hak Allah dan menjalani hak-hak sesama hamba. Jadi baiknya dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan berbagai macam perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya dan juga itu terwujud pula kesalehan itu antara dia dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Hubungan dia dengan muslim hubungan dia dengan non-muslim, hubungan dia dengan kerabat, nasab, hubungan dengan kerabat yang jauh, hubungan dengan tetangga, hubungan suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita terhadap pemerintah kita. Ini semuanya ketika kita menjalaninya sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka di saat itulah kita berarti orang yang saleh. Semua para nabi <clears throat> disebutkan dalam banyak ayat nanti kita akan bacakan beberapa beberapa di antaranya. Allah sebutkan mereka adalah minas salihin dari orang-orang yang saleh. Dan yang mengikuti para nabi juga termasuk dari para salihin. Sehingga kalimat saleh ini cangkupannya luas. Ya, satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang melakukan hukukullah dan hukukul ibad mencakup padanya para rasul, para nabi, para syuhada, para salim, orang-orang yang taat kepada Allah masuk pada lafaz salih. Kalau wanita disebut salihah. Sehingga kalau kita menginginkan memiliki anak yang soleh, kita menginginkan memiliki putri yang salihah. Didiklah dia dengan pendidikan agama. Sehingga putra-putri kita memahami hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mampu mengamalkannya dalam kehidupan dia. Dan dia pun dididik untuk mengenal hak-hak sesama hamba. Maka dia akan menjadi yang menjadi orang yang saleh dan salihah. Nanti akan ada satu bab khusus tentang hal itu. Untuk menjadi saleh dan salihah mustahil tanpa mengerti ilmu agama. Hal yang sangat erat sekali. Kenapa para nabi minas salihin termasuk dari orang-orang yang saleh karena mereka mengerti ilmu Kenapa orang-orang yang mengikuti para nabi tersebut di zamannya disebut minas salihin dari kalau orang-orang yang salihin dikarenakan yang mengikuti di zaman itu di atas ilmu yang diajar oleh para nabi nabi tersebut adapun yang tidak mengikuti jejak langkahnya para nabi di zamannya masing-masing tidak dikatakan sebagai orang yang saleh ini sebagai dalil kalau kita ingin diri kita saleh, kita pengen istri kita salihah. Ya. Jenengan istrinya salihah apa sanes? Yo bak jenengane itu salihah. Hmm. Tapi kita pengen istri kita memiliki sifat-sifat wanita yang salihah. Mutlak wajib bagi Anda mengajari ilmu. Kalau tidak mampu ajak taklim, supaya mendapatkan ilmu. Amun jenengan tok ya sing lanang ngaji sing itu nang ngumah begitu antum pulang ditangani mikir ngaji apa bi waduh kelalen ya. harus karena kesolihan mustahil tanpa mengerti tentang ilmu agama ilmu yang syar'i Ilmu agama itu ya kaum muslimin di zaman sekarang ini harus betul-betul memilih selektif hati-hati dalam mempelajarinya. Karena banyak ilmu yang di atas namakan agama Islam ternyata itu ilmu yang bid'ah. Ilmu yang bukan dari wahyu Allah Azza wa Jal itu tidak menimbulkan saleh. Nampak kelihatan dia ahlul ibadah tetapi dia melakukan bid'ah-bid'ah bukan hak Allah yang ditunaikan oleh dia tetapi hal yang menyimpang dari hak Allah yaitu bid'ah bid'ah maka bukan soleh itu ya memegang ini apa pak ya. kemudian sambil gini ini sampai sekian ribu niku soleh buatan pak orang menganggap itu soleh Zikir sampai sekian ribu siapa ya. Itu ketika tidak ada syariat itu bukan saleh. Jangan salah faham penampilannya agamis padahal dia ahlul bidah atau ahlul batil dikatakan saleh. jangan sehingga definisi tadi camkanlah untuk menjadi saleh dan salihah kita harus mengerti hal yang Allah ridhai untuk kita lakukan secara syar'i. Jangan sembarangan. Karena banyak orang yang menganggap soleh itu ya bisa ngilang soleh. Karena wiridan sih pak, <laughs> kebal senjata soleh. Oh kijan ilmunya sedur. Kebal senjata soleh. Salah itu semuanya bukan termasuk dari pembahasan yang kita inginkan. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi penampilan, tetapi dari sisi dia mengerjakan hukukullah, hukukullah sesuai dengan syar'i. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-anbiya hum minas salihin. Para nabi dan para rasul mereka termasuk dari orang-orang yang salihin balhum darwatus salihin bahkan mereka adalah puncaknya kesalihan puncaknya setiap rasul di zamannya masing-masing orang yang paling saleh nabi di zamannya masing-masing orang yang paling saleh untuk kemudian menjadi takaran bagi kaum tersebut untuk menjadi salihin dan salihat di umat kita ini umat umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling saleh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi takaran bagi umat ini. Apakah kita termasuk orang yang salehin Apakah para wanita-wanita kita termasuk salihat? Takarannya adalah beliau ini kaidah yang tadi kami sampaikan di depan. Kaidahnya itu. Ya, kaidahnya adalah itu bukan dari sisi yang lainnya. Sesuai dengan Nabi, semakin Anda sesuai, maka semakin Anda saleh. Semakin putri-putri kita memiliki ilmu sunnah dan dia melaksanakan sesuai yang sunnah, semakin salihah. Berhasil berarti pendidikan. Dari sini ya, kaum muslimin target pendidikan kita adalah itu. Mendidik putra-putri kita menjadi saleh dan salihah. Salihin dan salihat. Jangan antum anggap anakku lajan gagal limondok. Kenapa sih? Hafalannya limang justok limang juz gagal mboten Pak kalau limang juz gagal kayak jenenge gagal kepripun Pak berarti kayak jenengan sing mboten apal apapun ya. artinya jangan antum anggap keberhasilan sebuah pondok itu ketika muridnya hafalannya banyak semuanya banyak itu fadlu minallah tambahan kenikmatan karena tidak semua anak mampu untuk menghafal dalam jumlah yang banyak. Program pondok bertahap demi tahap mengantarkan anak tersebut untuk menjadi hafid 30 juz. Dibikinlah pondok, dibikinlah program. Ada silabus, ada kurikulum, ada macam-macam. Dalam mereka mengantarkan putra-putri kita menjadi orang yang alim dan alimah. Tetapi tidak semua anak punya kemampuan untuk bisa hafal sekian sekian sekian dalam jumlah yang banyak. Apakah itu sebuah kegagalan? Tidak. Target kita anak kita mengerti agama, dia beribadah kepada Allah dengan baik, ahlaknya baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhajnya benar, dia bermuamalah dengan orang lain baik. Ini sudah target yang paling bagus menjadikan dia sebagai orang yang saleh. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kalau dia sudah saleh, ibadahnya baik, kemudian dia pandai, memiliki hafalan yang banyak, itu alhamdulillah lebih lagi dan lebih lagi. Begitu bisa dipahami hadirin ya. Jangan sampai antum mengatakan bocahku orang bisa ngajar berarti gagal. Oh tidak pak Akidahnya anakmu sudah baik Maka itu modal untuk menjadi orang yang saleh. Kalau Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam beberapa ayat diantaranya dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-39 <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بك مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة maka malaikat memanggilnya yakni memanggil Zakaria dalam keadaan beliau berdiri yusalli fil mihrab, salat di mihrab. Annallaha malaikat memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubashshiruka bi Yahya memberitahukan kabar gembira akan datang anak dari keturunanmu wahai Zakaria yakni anak menjadi anak wahai Zakaria Allah berikan pada beliau anak yang bernama Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah Beliau adalah seorang yang membenarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala wa sayyidan sebagai tokoh wa hasurun wa nabiyan minas salihin dari kalangan salihin sebagai nabi dari kalangan salihin. Syifundu barakallahu fikum nabi termasuk dari orang yang salihun. Demikian beliau disebutkan dalam surat yang lainnya dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-45 atau 44 sampai 45. Allah berfirman tentang Isa. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minallah bikalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang bernama Isa ibn Maryam." Wajihan seorang yang mulia fid dunya wal akhirah di dunia di akhirat wa minal muqarrabin dan di, dan dari kalangan hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau adalah seorang nabi beliau berbicara dengan manusia di kala setelah barusan dilahirkan masih bayi masih bayi sudah bisa berbicara Ya. Ucapannya adalah uh, disebutkan di sini uh, kita tidak melebarkan pembahasan wa minas salihin Isa termasuk dari kalangan salihin sehingga orang-orang yang ada di zamannya Nabi Isa yang mengikuti ajarannya Nabi Isa itu disebut dengan apa? Salihin nabinya terdepan dalam soleh, dalam kesolehan di waktu itu. Pengikutnya di belakangnya. Begitu sepanjang masa. Demikian pula di zaman ini atau di zaman umat Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang paling saleh. Tidak akan ada satupun manusia yang kesolehannya melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Disebutkan pula dalam surat yang lainnya, surat Al-An'am yang mengumpulkan beberapa nama-nama nabi, nama-nama rasul, kemudian diakhiri dengan kalimat kullum minas salihin. Semua itu dari kalangan orang-orang yang salihin. Kita bacakan. Wa tilka hujjatuna itulah hujjahnya kami kami berikan kepada Ibrahim dalam dialog dengan kaumnya untuk bisa mematahkan kesyirikan kaumnya maka Allah berikan hujjah ilmu kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya narfa'u darajat kami akan tinggikan derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Bagaimana Allah meninggikan derajat seseorang? Bil ilmi. Dengan Allah berikan ilmu agama kepada dia. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha hakim dan maha alim. Wahabna lau. Kami berikan kepada Ibrahim. Anak-anak Sebutkan di sini Ishaq wa Yaqub. Kullan hadina. Semua itu kami telah berikan petunjuk menjadi nabi. Hah. Wa Nuhan hadina min qabl. Nuh kami telah memberikan petunjuk dari semenjak zaman dulu sebelum mereka. Wa min Kemudian kami juga telah memilih dari keturunannya Nabi Nuh. Siapa? Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Ini disebutkan ini keturunan Nabi siapa? Nuh. Karena Nuh disebut sebagai Abul Bashar yang kedua. Nuh disebut bapaknya manusia yang kedua. Adapun bapaknya manusia yang pertama siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Semua manusia mati kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh dan Allah jadikan semua yang ada di kapalnya Nabi Nuh akima mandul kaum prianya yang memiliki keturunan hanya dari Nuh alaihi salatu wasalam sehingga kita sama-sama satu mbah mbah Nuh Hatuh banget bang. Nah, ini dia. Nah, Nuh alaihi salatu wasalam di antara keturunan Nuh disebutkan ada Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Ini semuanya bahkan disebutkan pula wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyasa. Kullun minas salihin. Itu semuanya dari kalangan salihin, orang-orang saleh. Undur barakallahu fikum, hikmah dimuat, diadi diangkat. Ayat-ayat ini adalah dalam rangka untuk nilo contoh orang soleh. Kalau kamu pengen jadi orang soleh, ikuti mereka. Para ambia rusul. Jangan berpikir ingin jadi soleh, apa dewek. Dengan cara bid'ah-bid'ah yang awur semau hasratnya. Bagaimana mungkin Anda dikatakan saleh ketika Anda menyimpang dari orang yang dijadikan sebagai contoh suri toladan dalam kesalihan di umat ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alul bid'ah apakah mereka saleh? Tidak. Semakin alul bid'ah itu melakukan ibadahnya, itu semakin jauh dari sifat saleh. Padahal puasane mantep banget loh. Padahal eh akeh banget. Hmm. Wa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la subula fatafarraqa bikum an sabili." Perhatikan ayat ini sebentar. Katakanlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah jalanku yang lurus. Ini kesolihan. Ini kebaikan. Jalanku yang lurus. Ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Kemudian Allah menyatakan, "Wala tattabi'u as-subula." Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Mengapa ya Allah? Kenapa kau tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain? Fatafarraqu bikum sabilihi karena jalan-jalan yang lain selain bimbingan Nabi itu malah justru menjauhkan kamu dari jalannya Nabi. Karena itu yang namanya bid'ah itu semakin al bid'ah beramal semakin jauh dari siratal mustaqim. Ini dia disebutkan oleh Al Imam Al Hasan Basri atau yang lainnya dinukilkan dalam kitab Eh, Lamudul Mansur Masdada Sahibul bid'ati istihadan illa izdada minallahi bu'dan Tidaklah alul bid'ah bertambah semangat dalam beragamanya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk menjadi saleh wajib kita untuk apa? Talabul ilmi dengan cara yang syar'i sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti kegiatan kita taklim dan ta'lim itu usaha kita untuk menjadi orang yang apa? Saleh. Membawa istri seperti itu. Semangat antum harus membawa istri, ya, membawa anak para ulama ketika mereka datang ke majelis majelis dengan membawa anak tidak masalah. Cuma dikondisikan dengan baik dan tertib supaya anak itu merasakan ini loh majelis salim. Dari semenjak mereka kecil sudah mengenal majelis salim. Masya Allah. Ini hal yang mengembirakan bagi kita di tempat kita Allah mudahkan banyak kegiatan taklim dan taklim. Itu semua sarana bagi kita masing-masing untuk tetap istiqomah di atas sunnah dan menjadi orang yang soleh sepanjang hidup kita sampai akhir kita, akhir hayat kita masing-masing. Akan terdengar si fulan wis ninggal. Masya Allah dia ahli sunnah. Terdengar si fulan mati, si fulana meninggal. Akan terdengar kayak gitu tidak, Pak? Akan terdengar. Besok kalau kita sudah 80, 90 tahun, takkan keberi kabar kayak ini. Wis pada wis mati. Alhamdulillah mati di atas sunnah. Mengembirakan ya innalillahi wa juga, Pak. Nah, bukan guyung-guyung tapi innalillahi mati. Tapi matinya di atas sunnah. Memiliki keturunan yang mengembirakan. Ini akan datang masanya nanti. Kurang lebih 40 tahun ke depan. Dengan umur pira sih Pak? 40, 40 tahun ke depan berarti 80. Ya wis buyutun tangane. Mlakune beangel. Tapi sing ngaji. Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya kaum muslimin, penyebutan-penyebutan ayat-ayat yang banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya para rasul dan orang yang mengikuti mereka lah yang termasuk dari kalangan orang-orang yang salihin. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman habna lahu ishaq wa yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin kami berikan kepada Nabi Ibrahim keturunan Ishak dan Yakub. Semuanya itu kami jadikan sebagai orang-orang yang salihin. Juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-86. Tatkala Allah sebutkan tentang siapa? Disebutkan tentang Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub yang Allah uji dengan apa? dengan berbagai macam malapetaka. Beliau terkena penyakit kulit sampai orang tidak mau lagi bertemu dengan Nabi Ayub. Beliau diuji dengan kematian anak-anaknya, mati semuanya. Diuji dengan kemiskinan hartanya yang ada, habis. Istrinya yang salihah, yang menemaninya Sampai istrinya dikisahkan mencari nafkah menjadi pembantu karena suaminya sakit keras. Ujian demi ujian yang luar biasa. Sampai satu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa Ayyub nada rabbahu anni masani durr wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Ayub berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, anni masanya dur. Ya Allah, aku tertimpa uh, ujian ad-dur, malapetaka. Ya, wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat yang maha rahim. Sampai dikisahkan, wallah alam nanti dicek lagi kisahnya istrinya ini ya, bekerja bekerja sampai tidak bisa bekerja karena orang-orang mengkhawatirkan istrinya ini terkontaminasi dengan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam menyedihkan sekali ya dalam keadaan seperti itu Ayub berdoa kepada Allah Azza wa inni masyani dur aku tertimpa malapetaka ya Allah aku tertimpa ujian wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah zat yang maha rahimin kisah dalam kisahnya ya, ya nanti dicek kembali kisah yang dalam kitab-kitab para ulama fastajabna lahu dalam Al-Quran disebutkan maka kami kabulkan permohonan doanya Nabi Ayyub fakashafna ma bihi min durrin kami kemudian Eh, kasyafna yakni kami hilangkan segala madarat dan ujian yang menimpa beliau. Tubuhnya menjadi baik seketika sampai istrinya ketika pulang ke rumah bertanya, "Mana suamiku?" kepada Ayub yang sudah nganteng lagi. Masya Allah. Pangling. Terus Allah berikan wa atena'a wa ahlahu. Kami pun berikan kembali keluarga dia memiliki keturunan sama seperti yang sebelumnya. Memiliki kekayaan sama yang sebelumnya. With lahum sama dengan yang sebelumnya. Masya Allah. Jenengan kuat diuji kayak gini pak? Diuji kerepotan ekonomi sedikit saja, bisa ngeluntung orang aji maning. hmm, <laughs> Masya Allah wa mithlahumahum rahmatan min indina itu rahmah dari kami wa dzikran lil abidin itu sebagai peringatan bagi para abidin kisah Ayyub alaihissalam ya kemudian beliau sebutkan Allah azza wajal melanjutkan wa Ismail wa Idrisa wa dal kifli kullun minas sabirin kisah Nabi Ismail ini banyak disebut ketika Idul Adha ujian yang besar Allah timpakan berupa apa? Disembelih oleh bapaknya sendiri. Siapa? Nabi Ibrahim. Engan eh, jenengan jangan berposisi seperti Ibrahim, berposisi seperti Ismail. Kabur mutun, Pak. <laughs> Kabur. Masa si anak wah, wah masa disembelih kabur. Tapi ujian Nabi Ismail masih kecil ketika diberitahukan oleh bapaknya Ibrahim hmm, ini araka yakni fil manam di mimpi beliau perintah tidak secara sorih perintah tidak secara apa sorry nyata eh, diperintah menyembelih putranya sendiri tidak tetapi fil manam an aku mimpi diperintah untuk menyembelihmu wa Ismail. Fandur mada tara. Coba lihat oleh Ismail. Apa pendapat? Masya Allah. Nabi Ibrahim sudah sangat percaya dengan keimanan Nabi Ismail. Ini anak pasti sabar. Kasih tahu aku kon nyembelih kau aku priwe. Wah. <laughs> Masya Allah. Allah sebutkan Ismail tadi Ayub, kemudian Ismail, Idris, Wadal Kifli. Semua itu adalah dari hamba-hamba yang sabirin. Wadahul nahum fi rahmatina. Kami masukkan mereka pada rahmah kami. Innahum minas salihin. Mereka semua itu adalah dari orang-orang yang salihin. Masya Allah ya muslimin. Ini ayat-ayat yang begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah memberikan takaran bagi kita kesolihan itu adalah ketika kita sesuai dengan para nabi dan para rasul. Dalam hal ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berpikir ingin menjadi saleh dengan model tapa. Ya, jaga kali. Ya, kali siar dijaga nih Pak. Jadi ulu-ulu Jangan berfikir melakukan hal-hal seperti halnya sufi tirakat. Yang itu semua tidak syar'i. Kelihatan orangnya tawadu, tidak cinta harta, ya apa adanya. Itu bukan cerminan saleh. Karena yang dilakukan olehnya sesuatu yang tidak syar'i. Kebanyakan orang menganggap soleh itu dari sisi itunya. Ya. Menganggap orang kalau dekil, kucel, ya. orang tawadus. Itu soleh, ngawur itu. Ya. Bagaimana mungkin menjadi orang soleh nggak pernah mandi? Lah bang, tidak terkena hadas besar pak. Ya tidak? Ya, hadas besar tahu junub. Ya. Berarti dia tidak pernah bersenggama dengan istrinya. Kasihan. Hak istri adalah itu. Di antaranya hikmah dari menikah adanya hubungan badan. Ketika suaminya semakin dia menganggap dirinya soleh adalah semakin jauh dari istri, ini zalim, tidak susi syar'i. Oh, Bojone dianggurakan malah dinggo wong liya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini bukan syar'i meninggalkan istri tiga hari tiga malam tidak dikasih nafkah tidak diperhatikan bahkan kalau tambah grit, tambah grit tahu pak Gritnya naik sampai tujuh hari sampai empat bulan sampai meninggalkan istri demi dakwah katanya tanggung jawabmu pertama bukan umat keluargamu pertama kali Kuan kuanfusakum wahlikum nara Apakah yang seperti itu menunjukkan kesalihan? Tidak wahai muslimin karena Nabi tidak memerintahkan yang seperti itu. Dakwah diperintahkan, ketentuan yang ditentukan oleh mereka seperti itu yang tidak ditentukan dalam syariat maka itu bukan kesalihan Hah? Masya Allah kemudian pembahasan berikutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan pujian terhadap orang-orang yang saleh. Pujian terhadap orang-orang yang saleh. Di antaranya Allah sebutkan tentang dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari kalangan para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dan itu adalah sebaik-baik teman. Disebutkan sifat salihin. Mereka dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang telah diberi nikmat. Siapa mereka itu? Hamba yang sudah dipastikan di atas siratal mustaqim. Siratal ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siapakah orang yang telah di atas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka orang yang saleh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini termasuk bagian orang yang dipastikan di atas siratal mustaqim. Kita tidak bisa menjadi nabi. Nabi sudah tertutup. Tidak ada nabi setelah beliau. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi apalagi Rasul, tidak ada Rasul sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkinan bagi kita adalah minas siddiqin atau syuhada atau salihin. Siddiqin hai kaum muslimin. Ini tingkatan yang tinggi. Syuhada salihin. Ini yang bisa mungkin kita untuk bisa apa? Meraihnya dan tidak disebut selain dari mereka. Maka tujuan kita menjadi orang yang saleh adalah tujuan yang tepat. Allah tidak sebutkan orang yang kaya, yang jabatannya tinggi, yang hidupnya mewah, yang tanahnya luas, sawahnya luas, enggak. Allah tidak sebutkan yang seperti itu. Allah sebutkan as-salihin. Sehingga orientasi pendidikan kita sekali lagi putra putri kita kita cetak itu untuk menjadi salehin Seandainya Allah berikan nikmat kepada anak kita menjadi syuhada luar biasa. Menjadi siddiqin. Minimalnya kita didik mereka, bekali mereka dengan modal ilmu supaya menjadi salehin Urusan hidup di dunia, makan, minum, itu ditanggung oleh Allah Azza wa Jal. Nahnu narzukukum wa yahum. Kami memberikan rezeki kepada kalian dan pula kami pula yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Ini. Ya walaupun namanya rizki ya dicari ada sebab-sebabnya. Ya, tidak kemudian kita duduk terus di rumah harus mencari asbab Allah akan berikan rezeki Masya Allah walaupun mantan mumet. Hmm. Hal yang lumrah. Sesuatu yang belum ada dicari, mumet. Hal yang lumrah. Tapi Allah menjamin rezeki. Adapun kesalihan itu yang harus kita apa? Utamakan karena tidak tidaklah harta menjadikan anak saleh. Tetapi ilmu yang menjadikan anak apa? Saleh dan salihah. Hakata kaum muslimin. Wanita di zaman sekarang ini kalau hanya semata mem mem memiliki harta ya, tanpa ilmu agama tidak akan menjadi salih Jilbaban saja tidak, Ya. Bahkan gonta-ganti pacar. Ya. Di mana-mana punya pacar sehingga wanita lebih lebih banyak jumlahnya lebih mengerikan ke depannya. Karena persaingan antar wanita itu lebih ketat. Ya, maka mereka akan mengumbar aurat, menggunakan apapun sarana menggait laki-laki, bersaing ketat. Kalau tanpa adanya ilmu bagi mereka akan rusak. Ada mengerikan. Ya, itu mengancam putri-putri kita ke depannya. Maka bekailah mereka dengan apa? Ilmu agama agar menjadi wanita yang salihah. Ya. Yang berikutnya kita masuk kepada penyebutan beberapa hadis. Mana ini banyak sekali ayat-ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Bukhari wa Muslim Beliau bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilat izarihi." Apabila seorang di antara kalian hendak tidur, hendaknya dia bersihkan tempat tidurnya dengan ujung pakaiannya. Nah, ini dikebuti, dibersihkan ya, tempat tidurnya. Fa'innu la yadri ma khalafu alaihi karena dia tidak tahu apa yang ada di balik dari tempat tidurnya atau tempat yang akan dia pakai baik itu spraynya atau apanya bersihkan bersihkan itu ya kemudian Nabi mengatakan thumma bismika rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha in arsaltaha fahfadha mimma tahfadu bi ibadika salihin ini doa bismika rabbi bismika rabbi dengan menyebut namamu wahai Rabbku. Wada'tu jambi, aku letakkan punggungku, yakni rebahan. Wabika rafa'u, aku pun menyebut namamu ketika aku mengangkat tubuh ini bangun dari tidur. In amsakta nafsi farhamha, Jika engkau tahan jiwaku, maka rahmatilah dia. Yani seorang itu ketika sedang tidur Allah berkehendak untuk mematikannya maka tidak dikirim kembali ruhnya maka mati. Ya. Barang siapa yang diberikan kembali ruhnya maka akan dia hidup di waktu pagi harinya dia bangun kembali. In arsaltaha jika engkau mengirimkannya kembali jiwaku fahfadha maka jagalah jiwaku, jiwaku itu dengan penjagaan engkau terhadap hamba-hambamu yang salihin. Artinya Nabi memberitahukan kepada kita di antara hamba-hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang salihin. Allah menjaga mereka, merawat mereka, memelihara mereka. Ya, Nabi berdoa agar supaya jiwa beliau dijaga oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana Allah menjaga keberadaan seorang hamba yang salihin. Ini doa ketika mau tidur ya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika rafa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadika ibadika salihin. Riwayat yang lainnya disebutkan orang yang saleh disiapkan surga yang sangat mulia sekali. Sebutkan lima Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Allah jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adtu li'ibadi salihin." Aku telah siapkan Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin. Maka masuk pula salihat. Ya. Apa? Mala'inun ra'at. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udhunun sami'at yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia wala khatara qalbi bashar dan kenikmatan yang tidak pernah terbesit indahnya di benak-benak manusia nikmat ini ya kaum muslimin diberikan oleh Allah bagi siapa orang-orang yang salihin maka mari kita berusaha mendidik kita menjadi orang yang salihin agar mendapatkan nikmat yang satu ini. Nikmat yang luar biasa yaitu al-jannah. Satu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh manusia dan tidak pernah terbesit dalam dada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala harus mengatakan faqra'u in syi'tum bacalah kalian firman Allah Azza wa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min roti ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang tahu tentang balasan yang Allah sembunyikan bagi mereka. Bagi orang-orang yang salihin. Allah Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.